Tayyib walhamdulillah kita dapat bertemu kembali yang insya Allah untuk melanjutkan materi kita tentang dasar-dasar bahasa Arab. Dan pada pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan membahas kelompok dari marfuatul asma yang kedua yaitu kita akan membahas tentang naibul fa'ili. Kita akan membahas tentang naibul fa'il di mana naibul fa'il karena memang dia termasuk dari marfu'atul asma, maka tatkala dia terletak di dalam suatu jumlah atau kalimat, maka dia i'rabnya adalah rafa atau dia dalam bentuk marfu'. Tayib. apa itu naibul fa'il? Di sini dijelaskan bahwasanya naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul untuk menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan. Sekali lagi bahwasanya naibul fa'il adalah isim marfu. Jadi dia adalah isim marfu karena memang termasuk dari marfuatul asma yang terletak setelah fi'il majhul. Jadi ingat bahwasanya dia terletak setelah fi'il majhul untuk menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan. Tayyib, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang naibul fa'il, maka kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita sebutkan contoh duriba al-kalbu yang mempunyai arti anjing itu telah dipukul. Kita akan telah membahas tentang fi'il-fi'il majhul serta bagaimana cara pembentukan fi'il majhul dari maklumnya. Sehingga saya kira tidak ada masalah di dalam menganalisa suatu fi'il apakah dia itu maklum atau majhul. Nah, kita perhatikan di sini duriba dia adalah fi'il majhul yang mana dia kelompok dari fi'il madi. Baik, duriba al-kalbu. Kita perhatikan al-kalbu dia adalah isim marfu dan dia terletak setelah fi'il majhul. Maka hal kalbu di sini dia dikatakan sebagai naibul fa'il karena dia memang isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Baik, kemudian contoh yang lain kita ambilkan dari bentuk fi'il mudhari'nya Kita jadikan majhul misalnya. Contohnya kita ambil yuktabu ad-darsu. Kita lihat ya, di sini ad-darsu dia adalah isim marfu dan dia terletak setelah fi'il majhul. Oleh karena itu, maka ad-darsu dia dikatakan sebagai naibul fa'il. Baik, sebetulnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang naibul fa'il perlu kami sampaikan bahwasanya Apabila kita telah memahami dengan baik pembahasan kita tentang fa'il, maka insya Allah kita akan mudah di dalam memahami tentang naibul fa'il. Karena naibul fa'il ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang mirip dengan ketentuan-ketentuan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fa'il. Makanya dinamakan dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nanti insya Allah kita akan lihat Bagaimana kemiripan tentang naibul fa'il dengan fa'il? Baik, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Baik, ketentuan yang pertama di sini kita perhatikan yang pertama bahwasanya naibul fa'il merupakan isim marfu. Jadi naibul fa'il dia merupakan isim marfu. Jadi apabila kita menemukan ada isim mansub atau ada isim majrur, maka dia bukanlah sebagai naibul fa'il. Karena memang naibul fa'il dia adalah isim marfu. Nah, kita akan melihat ya di sini bahwasanya asal dari naibul fa'il adalah sebagai objek atau dalam bahasa Arab sebagai maf'ul bih. Jadi ingat bahwasanya naibul fa'il dia asalnya adalah sebagai objek yang mempunyai i'rab nasab. Jadi, kalau dalam bahasa Arab itu objek atau maf'ul bih itu mempunyai i'rab nasab. Jadi asalnya bahwasanya naibul fa'il itu adalah objek atau maf'ul bih yang i'rabnya adalah nasab. Nah, tatkala fa'ilnya dihapus karena kita lihat bahwasanya tatkala suatu fi'il dijadikan majhul maka failnya kan dihilangkan atau dihapus. Nah, tatkala failnya dihapus, maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il. Jadi, di sini tatkala fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bih tersebut menggantikan posisi fa'il. Karena tadi fa'il dia i'rabnya nas, i'rabnya adalah rofa, maka tatkala dia digantikan posisinya oleh objek tadi, ya objek tadi, maka dia berubah menjadi rofa, mengikuti fa'ilnya. Yang ini nanti dikenal dengan sebutan naibul fa'il. Makanya dinamakan sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Jadi asalnya sekali lagi dia adalah objek, kemudian tatkala fa'ilnya dihapus, dia menduduki posisi fa'il yang i'rabnya adalah rofa, kemudian berubahlah ya yang awalnya objek tadi dia mengikuti i'rab dari fa'ilnya kan rofa jadi dia ikut rofa nah tatkala sudah berubah menjadi rofa maka dia dikenal dengan naibul fa'il contohnya misalnya kita perhatikan supaya jelas ya mungkin bulat-bulat ya contohnya misalnya di sini nasara zaidun muhammadan kita perhatikan di sini Zaid telah menolong Muhammad. Kita perhatikan di sini fa'ilnya adalah Zaid. Dia adalah merupakan isim marfu. Ya, dan kita perhatikan di sana ada maf'ul bih atau objek yaitu Muhammad dan kita lihat i'rabnya ya, adalah nasab. Nah, tatkala fa'ilnya dihapus, tentunya tatkala fa'il dihapus, fi'ilnya harus dirubah menjadi bentuk majhul. Baik, tatkala failnya dihapus maka menjadi nusiro Muhammadun. Nah, kita lihat di sini Muhammadan yang awalnya dia adalah nasab, kita perhatikan tatkala fiilnya dirubah menjadi majhul, maka Muhammadan berubah menjadi Muhammadun. Nah, di saat itu Muhammadun dia tidak kita katakan lagi sebagai objek, namun kita katakan Muhammadun dia sebagai naibul fa'il yang i'rabnya adalah rafa atau dia dalam bentuk marfu. Baik, saya kira dapat dipahami bahwasanya sekali lagi naibul fa'il itu dia merupakan isim marfu. Baik, itu ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, ya kita akan membahas ketentuan yang kedua. Bahwasanya naibul fa'il harus diletakkan setelah fi'il. Kita perhatikan. Jadi, naibul fa'il dia diletakkan setelah fi'il. Nah, apabila ada isim marfu yang terletak di depan atau sebelum fi'il, maka dia bukan naibul fa'il. Karena memang naibul fa'il itu isim marfu yang diletakkan setelah fi'il. Contohnya misalnya kita buat contoh Muhammadun Nusiro. Muhammad itu dia ditolong. Kita perhatikan di sini Muhammadun walaupun dia marfu dan dia orang yang dikenai pekerjaan akan tetapi tidak kita katakan Muhammadun sebagai naibul fa'il. Kenapa demikian? Karena dia tidak terletak setelah fi'ilnya. Tayyib. Kemudian ya Lalu mungkin ada pertanyaan mana naibul fa'ilnya? Maka naibul fa'ilnya adalah berupa domir mustatir yang terdapat pada fi'il nusiro yang takdirnya adalah huwa. Kita akan telah belajar pada fi'il-fi'il yang dia mengandung fa'il. Maka di sini tatkala fi'ilnya kita rubah menjadi majhul, maka di sana juga ada fi'il-fi'il yang dia mengandung naibul fa'il tatkala bentuknya adalah majhul. Maka di sini nusira dia mengandung domir mustatir. Dia mengandung domir mustatir. Dan naibul fa'ilnya adalah domir mustatir tersebut. Yang terdapat pada fi'il nusira yang takdirnya adalah huwa. Baik, kemudian Ketentuan yang ketiga, fi'il yang dipakai adalah fi'il majhul. Saya kira sudah jelas dari definisinya, sudah dapat dipahami. Sehingga, manakala kita mendapatkan suatu fi'il maklum, maka kalau ada isim marfu setelahnya, dia bukan sebagai naibul fa'il. Akan tetapi sebagai apa? Dia sebagai fa'il. Contohnya misalnya, dapat, Contohnya misalnya di sini diperhatikan, Zabaha Muhammadun al-Baqarah. Sini Muhammad menyembelih sapi. Kita perhatikan zabaha merupakan fiil maklum. Jadi Muhammadun dia bukan sebagai naibul fa'il karena fiil yang dipakai bukan fiil majhul akan tetapi maklum. Sekali lagi kita telah belajar tentang perbedaan dari fiil maklum maupun fiil majhul. Dan kita telah membahas tentang bagaimana pembentukan fi'il majhul dari maklumnya. Sehingga saya kira sudah dapat dipahami dan antum semuanya saya kira sudah dapat menganalisa ini termasuk fi'il maklum atau majhul. Baik. Kemudian ketentuan yang keempat bahwasanya fi'il yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad ya sebagaimana pada fa'il karena sekali lagi saya ulang bahwasanya naibul fa'il itu ketentuan-ketentuannya mirip dengan fa'il hanya saja kalau fa'il menggunakan fi'il maklum tetapi kalau naibul fa'il dia menggunakan fi'il majhul baik di ketentuan yang keempat ini fi'ilnya harus selalu dalam bentuk mufradnya walaupun naibul fa'ilnya mustana atau jamak Contohnya misalnya kutila al-kafiru, dia mufrad, fiilnya juga mufrad. Kita perhatikan misalnya naibul fa'ilnya kita rubah jadi musanna misalnya. Kutila al-kafirani. Nah, kita lihat fiilnya dia juga tetap mufrad. Kemudian misalnya kita rubah jadi jamak. Sama ya. Kutila al-kafiruna. Sehingga ketentuan keempat ini cukup penting, maka hendaknya diperhatikan. Baik, kemudian ketentuan yang kelima. Bila naibul fa'ilnya mudakar, maka fi'ilnya mufrad mudakar. Bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mufrad mu'annas. Atau dapat kita katakan kalau naibul fa'ilnya dia mu'annas, ya fi'ilnya diberi tanda taknis. Itu saja. Contohnya misalnya, nusira Muhammadun. Di sini Muhammad dia mudakar, maka fiilnya juga mudakar. Nusira dia untuk mudakar. Namun sebelumnya kita sampaikan bahwasanya fiil majhul dia juga bisa ditasrif. Jadi sama sebagaimana yang maklum. Jadi kalau nusiro kita bisa katakan nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna dan seterusnya. Baik. Kemudian misalnya naibul fa'ilnya kita ambil yang perempuan. Nusirat Maryamu. Nah, kita perhatikan Maryam di sini dia adalah muannas, maka fi'ilnya juga mufrad muannas. Nusirat. Kita lihat ada tanda taknisnya yaitu tak yang disukun yang terletak setelah fi'il madhi. Baik, kemudian misalnya untuk fi'il mudhari. Contohnya misal di sini yutrabu Muhammadun. Kita perhatikan, ya naibul fa'ilnya mudakar maka fi'ilnya juga mufrad mudakar. Kemudian kita misalnya kita ganti dengan Maryam, ya naibul fa'ilnya kita ganti dengan Maryam, tutrabu Maryamu. Sehingga fi'ilnya pun dia bentuknya mufrad muannas atau kita beri tanda taknis yaitu huruf tak yang berharokat yang diletakkan di awal dari bil mudore. Baik, ketentuan yang keenam. Ini merupakan ketentuan yang penting yang merupakan tambahan baru. Ya, ilmu baru ya mungkin ya. Bahwasanya apabila sebelum failnya dihapus mempunyai dua maf'ul bih ya perlu kami sampaikan intinya apabila susunan awalnya dia itu mempunyai dua buah maf'ul bih karena fi'il itu dia kadang-kadang membutuhkan dua maf'ul bih atau dua objek nah bagaimana seandainya kejadian tersebut terjadi nah maka setelah failnya dihapus maf'ul bih pertama menjadi naibul fa'il sedangkan maf'ul bih kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih intinya karena tadi ada dua maf'ul bih maf'ul bih pertama dia menjadi naibul fa'il sehingga dia berubah menjadi marfu sedangkan maf'ul bih yang kedua dia tetap mansub sebagai maf'ul bih contohnya bagaimana kita lihat di sini misalnya kita buat kalimat Manaha Muhammadun al-fakira ta'aman. Kita perhatikan Muhammad memberi orang fakir itu makanan. Kita perhatikan di sini fi'il manaha dia membutuhkan dua buah maf'ul yaitu al-fakira dan to'aman. Dia sama-sama mansub karena memang dia sebagai objek atau maf'ul bih. Baik. Kemudian tatkala kita ingin menghapus failnya. Sehingga nanti bagaimana yang terjadi? Nah, tatkala failnya dihapus, maka fiilnya harus dirubah menjadi bentuk majhul. Ini tentu sudah kita pahami karena tatkala fail dihapus, fiilnya berubah menjadi majhul. Nah, kemudian maf'ul bih pertama yaitu apa? Al-fakira berubah menjadi naibul fa'il sehingga i'rabnya menjadi rofa. Adapun maf'ul bih kedua yaitu ta'aman tetap mansub sebagai maf'ul bih sehingga kalau kita jadikan kalimat baru bagaimana seandainya kita sudah hapus fa'ilnya dan kita jadikan fi'ilnya bentuk majhul maka bagaimana maka menjadi muniha al-fakiru ta'aman. Di sini al-fakiru dia adalah sebagai naibul fa'il dan dia marfu karena asalnya dia adalah maf'ul bih yang pertama. Sedangkan ta'aman dia tetap mansub. Mansub sebagai ob